الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بإقامة الاجتماع والاتحاد والتراحم والتوازن بين العباد ونهانا عن التفرق والتباغض والابتعاد النار يعملون وهم في جميع ذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini, hari yang mulia, hari yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di dalam satu hati yang sama di dalam akidah yang sama di dalam din yang sama agama yang sama Insya Allah kita pulang dari tempat ini Insya Allah membawa hati yang selalu bersama saling tolong menolong kepada kaum muslimin muslimat mukminin dan mukminat sehingga terciptalah dan terwujud Insya Allah bangsa dan negeri yang selalu adil makmur aman damai dan sentosa Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an yang memberikan pelajaran dan pendidikan kepada kita agar kita selalu bisa dan selalu senantiasa mentarbiyah keluarga kita. Mendidik keluarga kita di dalam satu pendidikan tidak ada lain adalah pendidikan akhlak tidak bukan dan tidak lain kecuali adalah pendidikan Islam wal iman menanamkan ke dalam hati anak-anak kita adalah pendidikan kedamaian pendidikan yang selalu menebarkan kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam ayatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Makna mengkhianati Allah dan Rasul artinya adalah dia telah mengkhianati amanat yang Allah Taala berikan kepadanya. La takhunullaha war rasul famili, keluarga kita, sanak kerabat kita, lingkungan, masyarakat, bahkan bangsa dan negeri kita yang kita cintai adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jaga amalan Allah taala kelak nanti amalan ini akan diambil oleh Allah dan akan dimintai pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan pasti akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah atas siapa yang dia pimpin, atas siapa yang kita bina, atas siapa yang kita kepalai. Bangsa yang terkecil, bangsa yang paling sedikit, minimal adalah keluarga kita sendiri. Sebagai kepala rumah tangga kita contohkan kepada istri dan anak-anak kita akan keteladanan Nabi Muhammad. Keteladanan para la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Setelah kalian berani mengkhianati Allah dan Rasul yang maknanya adalah kalian khianati anak-anak kalian, tidak kalian didik dengan Islam. Tidak kalian didik dengan iman. Tidak diajarkan Al-Qur'an. Tidak diajarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam setelah kita mati dan kita meninggal dunia, apa yang terjadi kepada anak-anak kita? Mereka berebut satu dengan yang lain akan harta waris ayahnya ataupun ibunya. Wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kalian tahu berarti kalian melihat sendiri siapa yang kalian pimpin saat ini anak-anak kita. Marak terjadi di mana-mana dikatakan oleh para alim ulama waqad hasala minhumul uquq bisa kata tahawun anil hukum banyak terjadi durhaka anak-anak kepada orang tua. Dikarenakan orang tua yang tidak bisa memberikan haknya kepada anak. kalau anak kemudian meminta haknya kepada orang tua, orang tua pun juga minta haknya kepada anak. Haknya orang tua terhadap anak adalah wajib anak berbakti kepada ayah dan ibunya di dalam koridor taat, di dalam koridor Islam, di dalam koridor iman, di dalam koridor kita di dalam jalur Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tidak boleh melenceng daripada ketaatan kepada Allah. Dan ala ta'ata li makhluqin fi ma'syiyatil khaliq. Tidak boleh seseorang taat kepada makhluk siapapun dia. Dalam rangka maksiat kepada Sang Khaliq Allah taala. Wujudul uquq disebabkan tahawun anil hukum Waqad warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya'ti 'ala nasi zamanun akan datang nanti suatu zaman yaitu akhir zaman yang seperti saat ini kita berada di zaman sekarang ini ya'ti 'ala nasi zaman akan datang nanti suatu zaman yang menimpa kepada anak manusia la an yurabbiya rajulun jarwan khairun min an yurabbiya waladan min sulbih akan datang lagi suatu zaman di mana mereka orang-orang di zaman itu lebih pandai mendidik binatang peliharaannya daripada mendidik anak kandung anak surbinya sendiri. Banyak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah diriwayatkan Waqad ja'a rajulun ila amiril mu'minin Sayyidina Umar khattab radhiyallahu anhu wa Pernah datang suatu laki-laki, seorang laki-laki kepada Amir Mu'min, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Istaka ala halati ibnihi. Laki-laki ini mengeluhkan kepada Amirul Mukminin akan perilaku hal ehwal anaknya. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa Allah meminta kepada sang ayah untuk dihadirkan anaknya di hadapannya. Fa ahwara al-walidu waladahu ila amiril mu'minin. Saat itu kemudian sang ayah pun menuntun anaknya yang masih usia belia 19, 17 ataupun 20 tahun kurang lebih di hadapan Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Maka faghadiba Umar bin Khattab wa 'adaba alaihi Marahlah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab dan memarahi anak tersebut Memperingatkan dengan peringatan yang tegas Sambil mengatakan Alaysa lil waladi hukukun alal walid Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Ketika memarahi kepada anaknya Maka sang anak tadi kemudian berkata kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Bukankah seorang ayah pun punya tanggung jawab kepada anaknya wahai Amirul Muminin? Setelah engkau memarahi aku dengan marah yang seperti ini, engkau kemudian mencerca aku dengan cercaan seperti ini, engkau kemudian memperingatkan aku dengan begitu tegasnya, wajib seorang anak bakti kepada ayahnya, bakti kepada ibunya dalam ketaatan kepada Allah. Tapi saya ingin bertanya, bukankah seorang ayah pun juga punya tanggung jawab kepada anaknya nanti di mata Allah Taala? Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bala pasti Ketika anak wajib bakti kepada anak kepada ayahnya, maka ayah pun juga wajib memberikan masa baktinya kepada anaknya ketika anaknya di usia kecil. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad rahimallahu terlebih dahulu ibda binafsi mulailah dari diri kita sendiri bagaimana kita terhadap orang tua kita bagaimana kita kepada ibu kita dan ayah kita maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab pun diminta kepada sang anak tadi coba sebutkan satu persatu apa kiranya tanggung jawab yang harus diberikan kepada orang tua dari orang tua kepada anaknya Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan awalan an yantaqiya ummuhu thaniyan wa yuhassinu ismah ismahu wa thalithan an yu'allimahu alkitab wa sunnah yang pertama wajib seorang bapak dianjurkan seorang bapak disunahkan seorang bapak memilih untuk ibunya kepada untuk anak-anaknya tersebut memilih ibunya yaitu ibu yang solehah yang punya pendidikan yang baik dari orang-orang yang baik keturunan orang-orang yang baik karena kelak nanti dikatakan sabda Rasulullah Allah yuhayyirutibah susu yang diberikan oleh ibunya asi yang diberikan oleh ibunya kepada anaknya ini akan bisa merubah watakan kalau seorang ibu ketika dia memberikan air susunya kepada anaknya sambil mengaji Al-Quran sambil berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyenandungkan daripada puji-pujian yang baik kepada Allah taala dan rasulnya maka kelak anaknya nanti akan dewasa menjadi anak yang cinta kepada Al-Qur'an ibu daripada Imam Syafi'i kalau beliau menimang-nimang Imam Syafi'i sambil mengaji Al-Qur'an maka tak pelak tidak, tidak heran kalau Imam Syafi'i di usia 9 tahun beliau menghafal Al-Qur'an di luar kepalanya karena semenjak kecil ibu Imam Syafi'i sudah melantunkan ayat suci Al-Quran sambil menggendong anaknya. Yang pertama, an yang takia ummah. Jangan kau pilih orang-orang perempuan yang hanya cantik secara lahir. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang wanita yang bahaya adalah ketika dia punya paras yang cantik tapi dia tumbuh di keluarga yang tidak baik. Banyak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Begitu pula pria Jangan kau pilih pria tersebut yang berduit Yang kaya Yang punya ini, yang punya itu Tapi akhlak, agama, tuntunan, ajaran dari Allah Ta'ala tidak pernah dia hiraukan Yang pertama An yahtariya umam Yang kedua An yuhassina ismahu Au yuhsina ismahu Pilih untuk nama buat anaknya Nama yang baik boleh mengambil daripada nama-nama Al-Quran, boleh mengambil daripada hadis Nabi Muhammad, boleh mengambil daripada mereka nama-nama para sahabat, Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali dan lain sebagainya. Atau nama-nama orang-orang yang baik, orang-orang yang abrar, akhyar, orang-orang yang saleh. Dan yang terakhir adalah an yu'allimahul kita bahwa sunnah. Dan yang terakhir adalah didik anaknya Al-Qur'an dan sunnah. Tentunya seorang ayah tidak mungkin bisa mendidik anaknya Al-Qur'an dan sunnah Sebelum ayahnya pandai membaca Al-Quran dengan baik. Sebelum ayahnya pernah membuka kitab Riyadus Salihin, kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab-kitab sunnah Nabi Muhammad SAW yang lain. Dia akan didik anaknya lewat itu. Atau ayahnya pernah mengaji kepada seorang ulama. An yu'allimahul kita bahwa sunnah. Faqala al-walad. Maka sang anak pun menyela perkataan Amirul Mukminin Sayyidina Umar sambil berkata, "Ya Amirul Mukminin, Inna abi lam yaf'al dzalika syai'an Ayahku ini tidak memberikan seperti yang kau katakan satu pun nggak ada pada dia. Sehingga muncullah anak seperti aku ini. Kata sang anak kepada Amirul Mukminin. Bala inna ummi inna ummi fa inna zinjiyah. Ibuku ini adalah seorang penyembah api, majusi ya. Orang majusi, penyembah api, zinjiyah wakana di majusi dan ibuku adalah pernah menjadi budaknya seorang majusi kemudian dimerdekakan oleh majikan eh, atau tuannya lalu kemudian ibuku masih memahami dikawini oleh ayahku tersebut dan kemudian dia memberikan nama dengan nama yang bukan nama-nama Islam namaku adalah Ju'ai namaku adalah bukan nama-nama yang lain bukan nama-nama yang dituntunkan Kemudian bagaimana ayat engkau katakan an yu'allimahul kitab wa sunnah. Inna abi la yu'allimuni al wa sunnah. Ayahku nggak bisa baca Quran, nggak pernah mengajarkan kepada aku Al-Quran. Tidak pernah mendatangkan kepada aku seorang ustadz yang bisa mengajarkan kepada aku Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sina Umar bin Khattab pun kemudian iltafata ila rajulin. Sina Umar bin Khattab dia kemudian menoleh kepada sang ayah ila rajul ila nabi menoleh kepada ayahnya sambil berkata, "Ya hala, jika tashku an uqufi ibnik." Engkau datang kepada aku mengeluhkan akan durhakanya anakmu kepada aku. Lam inna innaka qad aqtabtahu qabla an Engkau telah berbuat tidak baik kepada anakmu sebelum anakmu berbuat tidak baik kepada aku. Engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai kamu. Waqad asata ilaihi qabla an yusia ilaihi. Dan kau telah berbuat jahat kepada anak sebelum anakmu berbuat jahat kepadamu. Ibda binafsi. Awali dari pribadi kita. Ciptakan keluarga kita adalah keluarga Islami, keluarga Qurani. Kedamaian ada di dalam tengah keluarga kita. Senandungkan kepada anak-anak kita tentang sejarah cerita orang-orang yang saleh baik yang ada di dalam Al-Quran atau di Sunnah Nabi Muhammad SAW atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Taala mudah-mudahan memberikan kepada kita Insya Allah selimut pengampunannya. Allah menjadikan Insya Allah keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang derajat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan keluarga kita Insya Allah dan keluarga yang diharapkan oleh Allah Taala dan Rasulnya. Dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli Al-Quran, minal hafidina ala Al-Quran, minal sunnah wa al hafidina alaiha. Dan semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menjadikan dan menciptakan, mewujudkan negeri kita, bangsa kita insya Allah negeri yang adil, makmur, rumah makhluk hinawi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan dan menjauhkan segala air pikuknya fitnah yang ada di daerah kita baik maupun di daerah yang manapun yang berada kaum muslimin di dalamnya Allah Ta'ala mudah-mudahan mensudahi itu semuanya melimpahkan rahmat dan kedamaiannya kasih sayangnya rahmatnya agar Allah Ta'ala limpahkan kepada negeri ini insya Allah aman, adil, sentosa, damai selamanya ila akhir masa mudah-mudahan Allah Ta'ala mengaburkan itu semuanya untuk kita amin amin ya Rabbal Alamin wa idha quri al-Quran fastami'u lahu wa ansutu la'alakum turhamun wa qala asa min qailin alim wa idha qara'ta al-Quran fasta'id billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وزد وأدم أجمعين الحمد لله الحمد لله الذي من على المؤمنين بأجل النعم إذ بعث فيهم رسولا يخرجهم إلى النور من الظلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وحبيب التائبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل صلوات الله عليه وسلامه ma uhiya ilayya an ijma'il mala wa kun minat tajirin walakin an sabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Allahumma